pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Al-Irsyad Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio Muslim dan radio network pendengar suara muslim, mitra muslim dimanapun anda berada wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. malam hari ini kita membahas tentang wali Allah dan wali syaitan sebelumnya saya ingin mengantarkannya kepada satu kata yang terlupakan yaitu khalifah Allah di atas bumi jadi ada tiga, ada khalifah, ada wali Wali ada dua, wali setan, wali Allah. Jadi kita bahas dulu dari khalifahnya, biar duduk perkaranya ini jelas. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah berfirman kepada seluruh malaikat-malaikat, ya, kepada malaikat-malaikatnya. Allah katakan, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan ingat olehmu tatkala Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya sesungguhnya aku Allah akan menjadikan seorang manusia di bumi di dunia sebagai khalifah ja'ilun fil ardi khalifah belum dijadikan baru mau dijadikan Kalu malaikat-malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Akankah kau jadikan ya Allah di atas bumi itu, di atas dunia itu makhluk baru yang kerjanya membuat rusak bumi, membuat rusak dunia dan saling bunuh membunuh bertumpahan darah sesama mereka? Imam Suyuti rahimahullah taala dalam tafsir Dulur Mansur menjelaskan dalam beberapa hadis Nabi dalam tafsir beliau bahwa yang dimaksud oleh malaikat di bumi telah ada makhluk yang saling merusak bumi dan bunuh membunuh di antara mereka sendiri wahum banul jan mereka adalah bangsa-bangsa jin jadi jin laut jumpa jin pantai berantem perang jin gunung jumpa jin lembah perang eh, jin hutan jumpa jin pantai perang Tiada hari tanpa perang. Jangan-jangan cerita Broto Yudo itu cerita perangnya jin-jin itu. Mana bisa terbang-terbang, mana ada manusia bisa terbang. Eh, terbang itu jin bisa terbang. Nah, mungkin wallahu alam diilhamkan kepada pencari-pencari cerita yang bertapa di gunung-gunung, di hutan-hutan, ditulislah cerita itu sehingga membuat orang lalai nontonnya aja tujuh hari tujuh malam gak tamat itu ceritanya itu. Kapan sholatnya itu? bisa jadi, wallahu alam kan, tidak tahu. Tapi yang jelas sudah ada bangsa di dunia ini khalifah Allah sebelum manusia. Siapa? Wahum banul jan. Mereka adalah bangsa-bangsa jin. Sudah di dunia ini sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada binatang-binatang, sudah ada jin-jin. Tapi karena mereka buat rusak, tidak membangun bumi ini, bunuh membunuh sesama mereka Allah cabut gelar khalifahnya nggak pantas khalifah kayak kamu cabut Allah mau jadikan seorang khalifah baru kalau malaikat-malaikat berkata akankah kau jadikan ya Allah di atas dunia itu makhluk baru yang bikin tumpah darah bunuh membunuh seperti itu jin-jin itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Padahal kami ini setiap detik, setiap saat bertasbih dan mengkuduskan namamu, mensucikan namamu. Kurang apa lagi kira-kira begitu? Kok mesti dibuat makhluk baru? Malaikat itu layak Allah. Mereka tidak pernah melawan Allah. Wa yaf'alu ma yu'marun. Apa saja diperintah Allah mereka taat. Diciptakan Allah memikul aras sampai hari kiamat mikul aras terus. Enggak capek-capek mereka. Enggak istirahat-istirahat. Diciptakan Allah tawaf di Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur tawaf saja sampai hari kiamat. Diciptakan Allah sujud, sujud saja sampai hari kiamat. Mereka nggak pernah ngelawan kepada Allah SWT. Makhluk Allah di dunia ini tidak ada yang berani melawan Allah. Langit, bumi, gunung, manu, uh, apa, malaikat tidak ada yang berani. Hewan-hewan pun nggak berani melawan Allah. Hewan nggak berani melawan Allah burung diciptakan Allah bertasbih habis subuh habis asar nggak ada burung mogok setiap tas, setiap asar bunyi dia cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit habis mak, habis subuh dia bunyi cuit cuit cuit cuit habis asar dia bunyi nggak pernah dia melawan ah malas ah hari ini mau nonton TV dulu nggak ada dia nggak dia pokoknya taat sama Allah La ya'lamuna tasbihahum. Sayangnya kamu nggak ngerti tasbihnya. Manusia berpikir dia bunyinya cuit-cuit-cuit. Padahal bunyinya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuman kamu tidak tahu bahwa mereka itu bertasbih kata Allah. Yang berani melawan Allah makhluk di dunia ini cuma dua. Jin dan manusia. Selain jin dan manusia tidak ada yang berani melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata Quran diturunkan kepada langit, kepada gunung-gunung, tadi diceritakan itu. Hancur lebur tuh gunung nggak berani, takut sama Allah. Hancur lebur gunung menerima wahyu nggak berani, takut. Hanya manusia dan jin yang berani melawan Allah Swt. Malaikat saja yang segitu besarnya nggak berani melawan Allah. Malaikat Israfil peniup sangkakala. Sekarang ter trompet itu sudah dilengketkan ke mulutnya. Tinggal tiup saja. Tinggal tunggu perintah Allah kata Nabi. Trompetnya itu sebelas lobangnya. Satu lobangnya lebih besar dari seluruh langit dan bumi. Sekali tiup, pup, seluruh langit dan bumi hancur tanpa bekas. Kalau trompetnya sebesar itu, malaikat Israfilnya sebesar apa? Anda mungkin sebesar unyil. Mesti besar. Itu pun takut sama Allah SWT. Kalau malaikat Israfil sebesar itu, Allah sebesar apa? Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kata malaikat, buat apa diciptakan manusia khalifah baru di dunia nanti bikin rusak lagi kayak jin-jin itu. Qala Allah berfirman ditutup kalimat ini. ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku yang paling tahu Kenapa aku ciptakan Nabi Adam? Aku yang tahu. Kamu itu semua nggak tahu. Kenapa? Aku yang paling tahu kata Allah. Singkat cerita dijadikan Nabi Adam. Wa 'allama Adam al asma kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i ulai in kuntum sadiqin. Dijadikan Nabi Adam langsung diupload segala macam ilmu ke dalam hati Nabi Adam tuh Begitu jadi langsung alim. Oh, nggak perlu ngaji-ngaji, nggak perlu ngaji. Kita kalau mau alim ngaji. Kalau Nabi Adam nggak perlu. upload aja sama Allah. <sniffs> Udah langsung alim. Kalah malaikat. Karena mendapatkan ilmu ini bukan hanya ngaji. Ada banyak cara. Dengan mengaji datangi guru dapat ilmu. Bisa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu kepadamu kecuali sedikit. Karena ilmu diberi Allah. Ngaji ini salah satu upaya mendatangkan ilmu. Pasti alim. Oh, belum tentu. Ada orang 90 tahun ngaji bodoh terus sampai mati. Nggak berdosa kok. Yang berdosa nggak mau ngaji. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Itu nuntut ilmu wajib bagi setiap orang beriman. Menuntut ilmu wajib. Mendapatkan ilmu tidak wajib. Kita ngaji seumur hidup bodoh terus nggak berdosa. Berdosa rupanya. Enggak ilmunya Allah beri atau enggak kok. Ada orang ngaji, dua orang murid berguru sama guru yang sama 30 tahun. Gurunya wafat, yang satu alim, yang satu bodoh. Karena ilmu Allah beri bukan kita yang mendapatkannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku beri kamu ilmu kecuali sedikit. Bisa dengan ngaji dapat ilmu. Bisa dengan bertakwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah dengan bertakwa Allah beri ilmu kita takut sama Allah nggak berani langgar hukum Allah Allah beri ilmu dengan beramal Allah beri ilmu man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam barang siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia sudah tahu maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu-ilmu baru yang sebelumnya dia tidak tahu hadis sahih Ahmad Bahkan kadang-kadang ilmu diajari oleh binatang. Ilmu kungfu kucing kan belajar dari kucing. Kungfu ular oh, kan belajar dari ular. Kungfu bangau belajar dari bangau. Adakah manusia yang diajari ilmunya oleh binatang? Banyak. Salah satunya adalah putra Nabi Adam alaihissalam ditulis di Quran surah Al-Maidah. Qabil membunuh saudaranya Habil tiga hari dipikul nggak bisa membuang mayatnya kemana nggak bingung tiga hari dipikul mau buang kemana nih mayat nggak ngerti turun sepasang burung gagak berantem pak pak pak yang satu mati burung gagak yang menang ini gali lubang pakai cakarnya terus ditarik itu musuhnya ditanam ah kobil langsung ngerti oh begini caranya toh dia pun bikin digalinya lubang dikobor itu saudaranya Habil jadi mengubur mayat itu manusia tahunya dari burung gagak. Di dalam Quran ditulis. Bahkan bisa dapat ilmu dari setan. Abu Hurairah jaga malam, menjaga Baitul Mal. Malam-malam datang maling, mau mencuri harta Baitul Mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Berantem dicekek lehernya. Melet leh. Tangkap, kamu akan saya tangkap besok subuh saya akan serahkan kepada Nabi kamu mencuri Wah dia nangis-nangis, ampun tuan, saya mencuri karena terdesak, istri hamil, mau melahirkan gak ada uang, macam-macam lah. Akhirnya Abu Hurairah kasihan dikasih makanan, nah ini makanan bawa pulang, jangan mencuri lain kali. Eh, apa yang terjadi? Malah besoknya mencuri lagi, diadukan sama Nabi. Ah besok dia datang lagi, sampai tiga kali berturut-turut, dilepas terus karena nangis-nangis. Hari ketiga kamu gak bisa, saya akan serahkan sama Nabi, kamu pembohong. Dia bilang saya akan beri kamu satu ilmu. Lepaskan saya. Apa itu? Kalau kamu mau tidur bacalah ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, setan tidak akan mengganggunya sampai subuh. Wah, bagus tuh ilmunya. Ya udah, sana dilepas. Nabi tanya, "Bagaimana yang kau tangkap tadi malam?" "Oh, datang lagi, tapi dia ngajarin saya ilmu, saya lepas." "Apa ilmunya?" "Siapa yang mau tidur baca ayat kursi, tidak akan diganggu setan sampai subuh." Senyum Rasulullah. Sebetulnya dia si pembohong, tapi sekali ini dia jujur. Apa yang dibilangnya hari ini benar. Ini hadis Bukhari ya. Terus ditanya, siapa dia sebetulnya ya Rasul? Setan. Abu Hurairah bisa nangkap setan. Kalau kita ditangkap sama setan kita. Gitu. Baik, maka kemudian diadu oleh malaikat dengan Nabi Adam diadu Allah. beritahu nama ini semua barang-barang kalau betul kamu lebih hebat dari manusia yang kuciptakan ini, ah, coba beritahu ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya. Kata malaikat, qalu la ilma lana illa tanah. Kami nggak tahu ilmu kecuali yang diajarkan kepada kami saja tuh. Illa alam tanah. Nggak ada ilmu kami kata malaikat, kecuali yang telah engkau ajarkan saja kepada kami. Ah, inna innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana kenapa diciptakan Nabi Adam. Kata Allah, "Qala ya Adam, ambi'u ambihum bi asma'ihim." Hai Nabi Adam beritahu ini nama-nama ini semua. Malaikat nggak ngerti coba beritahu. Nabi Adam beritahu ini ini ini ini ini ini. ini. Kalah malaikat. Singkat cerita Allah perintahkan fasjudu li Adam. Sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam. Fasajadu semua malaikat sujud illa iblis kecuali iblis mulai terpisah nih manusia dengan malaikat dengan iblis mulai dipisah Allah dulunya sama aba wa kana minal kafirin congkak dan sombong iblis jadilah dia kafir ini salah satu sebab kenapa Allah jadikan manusia menurut ahli tafsir adalah untuk membuktikan kedurhakaan iblis. Allah sudah tahu iblis itu dalam hatinya durhaka. Allah sudah tahu wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku ini tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu. Apa yang kau ucapkan di mulutmu, tahu aku kata Allah. Yang di mulutmu lain, yang di hatimu lain, aku tahu kata Allah. Yang di mulutmu dengan yang hatimu sama, Aku tahu kata Allah. Allah sudah tahu iblis itu sebenarnya durhaka kepada Allah, sudah tahu di dalam hatinya. Tapi belum ada bukti. Belum ada bukti. Maka Allah jadikan manusia suruh sujud. Sujudnya litta'zim, sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Kalau menyembah Iya karena budu wa iya kanas kalau nyembahnya sama Allah nggak mungkin malaikat musyrik. Sujudnya Nabi Adam itu apa malaikat kepada Nabi Adam sujudnya sujud hormat saja. Kalau orang Jawa sungkem. Sungkem, sujud hormat bukan sujud menyembah. Enggak boleh menyembah selain Allah. Begitu iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam, Allah buktikan nih, iblis durhaka. Allah tanya, "Ya iblis, surah Sot, ya iblis ma aka antas juda bima tu biadai kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang langsung kujadikan dengan kudrat dan iradahku di dalam Quran disebut dengan kedua tanganku tapi ahli sunnah wal jamaah meng, meng, meng, menjadi kudrat ditakwilkan kepada surah yasin innama amruhu idza arada sayan ayyakula fayakun kalau Allah mau ciptakan jadi jadi nggak perlu diremos remos kayak istri kita bikin roti Maryam itu cukup perintah jadi jadi apa kata iblis Allah khairu minhu aku lebih baik dari Nabi Adam itu kau ciptakan dia dari tanah aku diciptakan dari api kau ciptakan dia dari tanah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin Allah marah kau bilang aku Tuhanmu Kau sebut ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha mengaturku. Tapi kamu kamu nggak mau diatur. Fakhruj Inna rajim, fa innaka rajim. Keluar kau dari surga ini. Kau terkutuk. Iblis itu terkutuk. Tapi Cak Nun bilang iblis nggak terkutuk. Ah, saya lebih percaya Quran lah dari Cak Nun. Ah, ah, ah. Ya, percaya Quran dong. Iblis terkutuk fa inna karojim. Kita setiap baca Quran disuruh baca ta'awuz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ini kan Quran, jika kau baca Quran isti'azahlah minta perlindungan kepada Allah dari setan yang di dikutuk, dirajam gimana sih iblis nggak terkutuk? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ah, kok nggak terkutuk si iblis? Dia mengaku Tuhannya Allah, tapi dia ngelawan Allah. Ada bukti, buktinya disuruh sujud sama Nabi Adam nggak mau keluar. Jadi Allah itu menghukum orang ada buktinya. Bukan ujuk-ujuk nggak ada bukti tangkap makar begitu bukan. Allah nangkap ada bukti dulu. Walaupun Allah tahu isi hatinya itu Allah tahu. Kenapa Allah mesti buktikan dulu? supaya jadi contoh sama kita jangan nuduh-nuduh orang sembarangan ada bukti dulu di pengadilan betul nggak ah, makanya dalam ilmu Islam ada ilmu usul al-hukmu qabla al-bayan zulmun menghukum orang tidak ada bukti tidak ada saksi zolim gitu paham hmm. iblis saja dibaiki sama Allah apalagi ulama ya nggak Ah, singkat cerita jadilah Nabi Adam. Sayangnya Nabi Adam disuruh tinggal di sorga. Wakulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Nabi Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di sorga. Ah, Nabi Adam sudah tahu Allamahul bayan ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan Allah sudah ciptakan Nabi Adam satu orang insan dan Allah beri ilmu bayan malaikat nggak dapat ilmu itu Siti Hawa nggak dapat ilmu itu iblis nggak dapat ilmu itu yang dapat ilmu al bayan cuma Nabi Adam syajarah jangan kau dekati pohon ini Nabi Adam langsung tahu supaya jadi khalifah dunia harus diambil nih buah ini kalau enggak dimakan tuh buah kapan turunnya di, di surga nggak ada jangan gimana sih? Benda yang namanya jangan itu cuma ada di dunia. Wala sajaroh. Jangan kau dekati pohon ini. Dia sudah membela penista agama. <laughs> Kalau benda namanya jangan itu pasti benda dunia. Sebab di surga nggak ada jangan. Jangan kawin lebih dari empat. Itu di dunia. Kalau di sorga, penduduk sorga paling miskin, istrinya dari kelompok bidadari 70 ribu. Kalau mati syahid dapat 2,5 juta bidadari. Minuman keras boleh di sorga Khamar itu haramnya cuma di dunia. Di sorga sungai ada empat. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai arak. Boleh minum khamar di sana. Tapi khamar di sana lezat, manis, sejuk, nikmat, harum dan tidak memabukkan. Ah, tapi ada di sana arak. Sabar ajalah, tunggu mati kita minum arak nanti rame-rame. <laughs> di dunia nggak usah, jangan, jangan, jangan itu di dunia, di akhirat nggak ada jangan. Di surga nggak ada jangan. Dimakan turun Nabi Adam. Jadi apa? Jadi khalifah di dunia. Tidak terkutuk tuh bedanya Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam turun ke dunia tidak terkutuk. Kalau setan jelas iblis, kamu terkutuk. Kalau Nabi Adam enggak. Dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, "Khairul yaumi tolaat alaihi syamsu yaumul jumu'ah." Hari terbaik yang pernah disirami matahari dari dulu sampai hari kiamat adalah hari Jumat. Empat alasannya nyambung sama Nabi Adam. Pertama, fihi khuliqo Adam. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan Allah. Wafihi fihi udkhilal jannah hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke sor <clears throat> sorga Wafihi fihi ukhrija hari Jumat Nabi Adam <clears throat> dikeluarkan dari sorga diturunkan ke bumi hari Jumat hari terbaik bukan hari terkutuk kok berani bilang Nabi Adam dikutuk turun membawa dosa tidak mana ada Nabi berdosa bagaimana sih ini maka ditulis oleh Imam Sawi Saroh tafsir jalan lain jilid pertama halaman 11. Tidak boleh bilang Nabi Adam berdosa memakan buah itu. Karena Nabi Adam menjalankan skenario Allah untuk jadi khalifah di bumi. Soal secara syariat melanggar tapi secara hakikat menjalankan perintah Allah. Apa tugas khalifah maka dia disebut khalifah. Khalifah ini penting kan cerita wali nih, cerita pemimpin nih. Khalifah Allah itu pemimpin dunia yang Allah tugaskan untuk menjalankan agama Allah. Itu namanya khalifah. Dalam kitab Al-Quran, tugas khalifah itu ditulis dalam surah Al-Ahzab ayat 72 dan 73. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal Sesungguhnya kami Allah pernah menawarkan amanah besar kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Langit, bumi, gunung tidak berani memikul amanah itu. Takut. tidak berani. Bukan karena ngelawan. Langit tidak pernah ngelawan Allah, bumi tidak pernah ngelawan Allah, gunung tidak pernah ngelawan Allah. Wa asfaqna minha takut khawatir nggak mampu menjalankan amanah itu wahamalahal insan amanah itu ditangkap oleh Nabi Adam alaihissalam kenapa Nabi Adam tangkap itu amanah supaya jadi khalifah bagaimana sih kalau khalifah masa nggak ada tugas anda saya angkat jadi wali kota tugasnya apa duduk-duduk aja duduk duduk aja loh terus yang ngatur rakyat siapa yang ngatur rakyat saya kamu duduk aja jadi wali kota ah itu bukan wali kota namanya wali kota palsu itu namanya itu Sampian jadi presiden ya tapi jangan ngatur apa apa terus yang ngatur yang ngatur saya kan saya yang biayai kau jadi presiden wah Nabi Adam dari dulu udah ngerti, nggak bisa kalau yang namanya jabatan tuh harus ada mandat dan power. Tangkap itu amanah. Kata Imam Qurtubi, amanah itu dua. Hebat ya. Sabar ya. Kalau udah azan kasih tahu saya ya. Nanti kita sambung lagi seru nih. Jadi tangkap amanah itu Kata Imam Qurtubi amanah itu dua saja supaya kita jadi khalifah, dua saja. Yang pertama katanya menjalankan yang fardu-fardu. Yang kedua kita sambung habis ajan. Baik. Saudara-saudara dan para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Kenapa saya katakan harus bicara khalifah dulu Sebab Nabi Adam itu khalifah Allah di dunia yang pertama. Dan ternyata bukan Nabi Adam saja jadi khalifah. Ternyata kita semua orang beriman beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka kita semua juga otomatis diangkat jadi khalifah, men mendapatkan beban kerja yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Di mana ayatnya bahwa kita juga khalifah? Ini khalifah ya, bukan khilafahnya Hizbut Tahrir, bukan ini. Ini khalifah ini, khalifah. Kita lihat dalam Quran surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai khalifah-khalifah Allah di atas dunia. Kita ini khalifah-khalifah Allah di atas bumi juga. Nabi Adam khalifah Allah, kita juga khalifah Allah. Nabi Adam mengambil amanah itu, kita juga wajib ambil itu amanah. Kalau amanah yang diberikan Allah kepada Nabi Adam itu kita tinggalkan, maka gelar khalifah kita dicabut oleh Allah SWT. Tidak layak kamu jadi khalifah kalau kamu tidak pegang ini amanah. Sebagaimana saya katakan, sebuah jabatan mesti punya tugas. Dalam Quran dikatakan amanah itu apa? Imam Qurtubi mengatakan amanah yang diserahkan Allah kepada Nabi Adam sebagai khalifah yang pertama adalah apa-apa yang difardukan Allah. Kalau ada manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi nggak sholat, begitu dia meninggalkan sholat dicabut gelar khalifahnya. <clears throat> Kamu bukan khalifah, dibuang ke tong sampah. Kamu manusia sampah, bukan khalifah kamu. Tidak ada khalifah tidak sholat. kita bulan Ramadan malas puasa, kita sengaja happy-happy, nggak puasa kita males, ngapain puasa, lapar, tenang aja lah, happy, nikmati hidup. Maka gelar khalifahnya dicabut, dibuang ke tong sampah. Anda manusia sampah, Anda bukan khalifah. Nggak layak khalifah tidak mengerjakan puasa Ramadan. Kalau Anda orang kaya, sudah jatuh tempo naik haji, nggak mau naik haji dengan sengaja, sayang duitnya 35 juta ah, lebih baik untuk kawin lagi aja dah. Maka gelar khalifah Anda dicabut, Anda bukan khalifah, Anda manusia sampah. Buang. Khalifah tidak ada yang durhaka kepada Allah SWT. Kalau durhaka gelar khalifahnya dicabut. Tidak ada khalifah durhaka. Yang kedua gelar khalifah itu tugasnya adalah ini mengejutkan sekali saya baca ini tafsir. Kayaknya Quran ini baru turun kemarin aja gitu. Memang begitu ketika ada problem kita baca Quran Allah beri jawaban. Tugas seorang khalifah agar menjadi khalifah yang kedua adalah mandi junub. Apa? Oh, yang kuat jawab apa? mandi junub aneh kan mandi junub kalau ada orang mengaku khalifah nggak mandi junub <laughs> khalifah palsu dicabut gelar khalifah khalifah kok nggak mandi <laughs> ya saya mandi tapi tidak mandi junub bebek juga mandi tapi tidak mandi junub kucing aja mandi pakai lidahnya tapi bukan mandi junub. Khalifah mandi junub. Oleh karena itu nggak boleh jadi khalifah orang yang nggak sunat. Khalifah harus mandi junub. Cuman di Jawa sudah ada sunan baru. Sunan nggak sunat. Sunan kali jodoh. Sekarang di penjara dua tahun. Ini khalifah. Khalifah itu hanya satu aja jenisnya. Khalifah itu taat kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu Sekarang kita pindah ke wali. Tadi ayatnya bagus saya baca dia, ya. saya ulangi bacanya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah olehmu adalah wali-wali Allah itu tiada ketakutan atas mereka dan pula mereka tidak cemas. Jadi kalau wali Allah nggak takut, nggak takut dibunuh, nggak takut diancam, dipanggil ke kabar reskrim, nggak takut. Kalau takut bukan wali, wali kota. Nah, kalau wali kota takut dipanggil KPK takut kalau wali Allah mau dipanggil KPK, mau dipanggil BPK, mau dipanggil lurah, mau dipanggil presiden. Kalau wali Allah dipanggil malaikat maut aja nggak takut. Panggil malaikat maut nggak takut. Kita kalau udah berserah diri sama Allah nggak takut. Nabi Ibrahim dibuang ke api. Apinya gede, seluruh rakyat Mesopotamia bawa satu potong kayu setinggi gunung kayunya. Dibakar oleh Namrud kayunya, apinya setinggi gunung. Kata Namrud, buang Nabi Ibrahim ke api. Lapor panglimanya, ampun nggak bisa tuan Kenapa? Panas. Nggak ada yang bisa deket, gimana buangnya? Panas 2 km masih panas. Bingung Namrud gimana cara buangnya kepanasan, apinya kegedean. Turun iblis. Ah, kata iblis, ikat aja di ketapel dari istana Namrud itu tiangnya dua diketapel dari ta, dari tiang istana Namrud ditarik rame-rame tung dua kilometer itu terbang tung saat Nabi Ibrahim terbang itu datang malaikat Jibril salam menjumpai Nabi Ibrahim berapa detik aja tuh eh Nabi Ibrahim saya datang di Jibril nih ya kenal malaikat Nabi Ibrahim kenal malaikat Jibril wong sering antar wahyu kok kalau Abu Jibril mungkin dia nggak kenal. Malaikat Jibril dia kenal. Tapi malaikat Jibril memperkenalkan diri, saya malaikat Jibril. Saya akan menyelamatkanmu dari api ini. Setuju? Ha. Pak Nabi Ibrahim nanya, kamu ini disuruh Allah atau kemauan sendiri? Oh ya kemauan sendiri saya, saya kasihan kan kamu sahabat saya. Minggir! Saya nggak perlu kamu. Hebatnya Nabi Ibrahim Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja tempatku berwakil. Kamu minggir. Langsung Allah perintah. Wa qulna ya nar. Allah berfirman, "Hei api, kuni bardan, jadilah kamu dingin." Kata ulama kalau perintah Allah sampai situ Nabi Ibrahim jatuh ke api itu beku mati. Tapi disambung Allah wasalaman ala Ibrahim Dingin yang bikin selamat Nabi Ibrahim. Ajaib. Nabi Ibrahim masuk ke api dingin, sejuk. <sighs> kayak kayak di Batu Malang. <laughs> Padahal orang di luar kepanasan semua 40 hari menurut riwayat panas. Semua rantai yang mengikat tubuh Nabi Ibrahim cair jadi air saking panasnya. Tapi Nabi Ibrahim sejuk, jenggot, rambut, baju, jubah Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Jadi 40 hari api mati, Nabi Ibrahim keluar selamat, rantainya saja yang terbakar, tubuh Nabi Ibrahim dan pakaiannya, rambut-rambutnya tidak terbakar. Berwakil hanya kepada Allah, nggak takut sama yang lain. Ya, insya Allah kita semua menjadi wali Allah. Jangan takut sama siapapun kecuali Allah. Siapa itu alladzina amanu wa kanu yattaqun? Mereka orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu syaratnya beriman dan bertakwa takut sama Allah, patuh. Lahumul busyra. Bagi mereka kabar gembira. Fil hayatid dunia wa fil akhirah. Waktu hidup wali Allah senang. Walaupun miskin, seneng makannya cuman ala makanan ini kan ada ala Perancis ala Karte ala Eropa kalau wali Allah ala kadarnya makan nasi sama sambal aja seneng nggak mesti jual-jual agama untuk hidup seneng dia dapat kabar gembira dari Allah di dunia seneng wafil akhirah di akhirat seneng dikubur seneng nggak ada susah-susahnya la tabdila li kalimatillah perintah Allah nggak pernah berubah sampai hari kiamat mau dari zaman Nabi sampai zaman reformasi nggak berubah jangan pernah mengatakan hukum Allah itu kan dulu zaman Nabi itu di Arab kalau di Indonesia Republik Indonesia NKRI hukum Allah tuh nggak boleh jalan kalau gitu ngapain merdeka bagus dijajah Belanda aja kita kalau hukum agama nggak boleh jalan di Indonesia ngapain merdeka? Lebih baik dijajah Belanda, betul nggak? Uang dijajah bang, di, di, di pemerintah bangsa sendiri kok nggak boleh melaksanakan hukum Islam? Dijamin Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat 2 sekarang 28E tiap-tiap bank negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing ma dijamin sholat, jikir, baca Quran dijamin ah, bapak-bapak yang mulia tidak takut kita karena ada landasan undang-undang Mau makan yang halal, mulai Oktober 2017 semua makanan dan minuman di Indonesia wajib distempel halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan disahkan oleh Badan Pengawas Jaminan Produk Halal yang ada di negeri ini. Memperjuangkannya itu dari mulai tahun 1999 baru tembus tahun 2014. 15 tahun. uang Islam di Indonesia 90 persen Mau makan halal aja perlu perjuangan 15 tahun. Padahal itu hak kita yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillah, makanya penting memilih pemimpin, memilih DPR orang yang ngerti agama. Supaya undang-undang kita ini bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk orang-orang is Islam mau mau punya bank yang tidak mengandung riba itu kita mulai perjuangan cepat itu cepat tahun 2000 tahun 1999 era Gus Dur kita mulai 2001 2003 kita sudah punya bank Islam asuransi Islam dan semua udah ada 106 fatwa tentang keuangan Islam di Indonesia dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 106 fatwa dan bank Islam di Indonesia bank syariah sudah punya aset 300 triliun banyak apa sedikit Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia satu rupiah pun belum dapat duit dari dewan daripada bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi kerjanya memang ikhlas lillahi taala. Tidak ada duit-duit. Tapi kalian selalu mendengar orang majelis ulama ini mandi duit. Mandi duit apa? digaji tidak kami nggak digaji membuat fatwa 106 bank syariah kaya punya 300 triliun satu rupiah pun bank syariah belum nyumbang majelis ulama Indonesia dan kami nggak minta hei uang kue wes duit tolong atas triliun ke orang ngei jalur nang titik toh deh majelis ulama bukan pengemis bukan pengemis majelis ulama Indonesia dan nggak ter, tertarik untuk begitu-begitu. Majelis Ulama ini utusan dari organisasi masa Islam dari NU kayak Haji Ma'ruf Amin, uh, eh, kayak Baidowi apa Mas Duki Baidowi duduk situ. Dari Matlul Anwar saya duduk situ. Dari Muhammadiyah Profesor Dr. Yunahar Elias dengan Profesor Din Samsudin. Yang didudukkan di situ orang-orang yang nggak lapar. Makanya rata-rata anggota majelis ulama gemuk-gemuk supaya jangan jadi pengemis nggak usah khawatir kalian kami ini dibayar nggak usah khawatir nggak usah khawatir kalau kami mau dibayar bu masalah ahok kemarin oh, berapa banyak duitnya itu keluarkan aja berhubung dia sudah jadi sunan maka dia tidak bersalah gitu oh mengalirlah seperti air bengawan solo itu Baik. Wali Allah dua, wali wali ada dua. Bedanya wali dengan khalifah. Khalifah tidak ada yang jahat. Wali ada dua. Wali setan dengan wali Allah itu ada tadi sudah dibaca anak kita. Cuman saya mau cari satu ayat di surah Al-Maidah ayat 55. Ini wali Allah biar ringkas saja. Innama waliyukumullah hanya saja walimu itu adalah Allah wa rasuluh dan nabinya Muhammad Rasulullah dan yang ketiga walladzina amanu dan orang-orang yang beriman tadi dibilang orang beriman dan orang bertak beriman saja nggak cukup kanu takun harus bertakwa ini surah Al-Maidah 55 bukan 51 bukan 55 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا hanya saja walimu itu adalah Allah Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman orang beriman ada syarat lagi bertakwa yaitu alladzina yuqimuna sholat orang beriman yang menjalankan salat wa yu'tunaz zakah dan bayar zakat wahum rokiun mau tunduk dengan aturan Allah kalau nggak sholat cabut anda bukan wali Allah wali setan anda hanya setan yang nggak sholat mau dibilang wali binatang kan tersinggung binatang nggak sholat juga tapi binatang bertasbih ya setan nggak pernah tasbih setan makanya ada wali wali setan wali binatang nggak ada karena sejelek-jelek binatang masih berzikir sama Allah. Setan kapan berzikir? Pernah dengar setan zikir? Subhanallah, subhanallah. Makanya cuma dua itu wali Allah, wali setan. Tidak ada wali binatang yang yang yang jahat gitu. Ah, sejahat-jahat binatang, dia jahat karena nalurinya saja. Tapi kepada Allah dia bertasbih kodok bertasbih, semua bertasbih. Harimau itu tunduk dengan aturan Allah. Dia tidak akan makan manusia yang menjadi wali Allah. Saya kan ibu saya orang Cina dari Riau. Setiap tahun saya pulang ke Riau. Jumpa kakek nenek saya di sana. Dari SD sudah disuruh ibu saya pulang saya. Naik kapal laut sendirian dari Medan. Perlu waktu sampai 4-5 hari waktu itu. Kata ibu saya pulang nak. Enggak hilang anak laki-laki. Pulang. Saya bilang iya. Anak laki-laki tidak hilang. SD saya sudah pulang sendirian ke Riau. Tidak takut saya. Saya naik haji jalan darat dari Medan ke Tanjung Balai Asahan, nyebrang ke Malaysia, dari Malaysia terus terus terus empat bulan sampai ke Mekah. Dari kecil saya dari suruh ibu saya pergi. Tidak takut anak laki-laki. Saya tidak takut, saya bilang. Satu pesanku nak, jangan kau lawan Allah nak. Insya Allah saya nanti jumpa dengan Umi di hari kiamat. Mudah-mudahan saya tidak jadi anak yang jahat. Saya jalan darat naik haji 4 bulan sampai sana. Tidak ada visa. Nggak ada negara satu pun yang mau mengeluarkan visa. Orang Indonesia ditulisi besar-besar. Roni Siluraya, Dirjen Imigrasi Republik Indonesia. Cap Garuda Pancasila sebesar poster di setiap pintu kedutaan Indonesia di seluruh dunia. Visa haji tidak boleh diterima kecuali dari Jakarta. Jemaah Indonesia hanya boleh naik haji dari Jakarta saja. Pakai paspor coklat saya pakai paspor hijau tidak boleh dapat paspor dapat dapat visa sampai Jeddah saya jumpa orang Arab itu di Jeddah ini paspor saya dia lihat uh mana bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa ini udah mau musim haji saya bilang saya ini keluar dari Indonesia anak amsi an Nusi, anak amsi dia lihat hmm, empat bulan empat bulan Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangladesh, India, Pakistan. Hebat kau. Ya makanya kasih visa, tidak bisa. Saya bilang kalau nggak bisa mari sini paspor saya. Nanti kau di hari kiamat kuadukan kau sama Tuhan. Gemetar sak jenggot-jenggotnya gemetar. Karena dia orang beriman. Dia orang beriman, jenggotnya tebal, gemeter dia. Jangan ngadu-ngadu sama Tuhan lah. Jadi kemana lagi aku ngadu sama kau nggak boleh. Dia bilang sabar, sabar, sabar. Apa sabar, sabar? Udah cukup sabar empat bulan dari Indonesia ini. Arba'at ashur. Dia ambil tel teleponnya Motorola. Halo, telepon sana, telepon sini. Dia udah punya handphone, saya belum. Mau dia udah punya tahun 96 itu. Saya nunggu di luar gitu. Tiba-tiba dia matikan handphone kira-kira setengah jam berapa biayanya itu? Pakai pribadi dia nggak pakai telepon kantor dia. Dia buka pintu. Marhaba katanya kan. Apa marhaban? Visa, yujat visa. memuskil muskil insyaallah. Fadl ya akhi dipeluk saya. Waduh, orang Arab. <laughs> Masuk saya. Dari Indonesia kau? Iya, oke. Okay. Tunggu sebentar. Tak tak tak tak tak dicap setahun. Pak. Oh, kau boleh sekolah di sini pun setahun katanya. Saya ngaji di Masjidil Haram setahun di Makom Ibrahim. Karena saya nunggu ibu saya mau datang tahun 97, saya cegat 96. Dari kecil saya sudah biasa pergi-pergi sudah biasa. Di Riau itu banyak harimau. Sampai sekarang di Dumai itu masih banyak harimau. Harimau itu kalau mau makan orang dia sujud dulu. Dilihat dulu kepala yang mau dimakan tuh dilihat dulu. Kalau dilihatnya kepalanya itu kepala orang, dia nggak mau makan. <sighs> Pergi dia. Nggak berani harimau memakan khalifah Allah, wali Allah di atas dunia. Orang beriman dan bertakwa nggak berani. Tapi kalau dilihatnya kepalanya udah kepala babi, dimakannya. Dilihatnya kepala monyet, dimakannya. Adakah manusia kepalanya kepala monyet, kepala babi? Banyak dalam kitab Kifayatul Akhyar dituliskan hadis oleh Imam Taqiyuddin. Barang siapa yang berjoget-joget dengan biduan wanita, campur baur laki-laki sama perempuan, pada hakikatnya mereka telah berubah menjadi babi dan monyet. Ditanya ya Rasul, bukankah mereka mengucap syahadat? Iya, mereka mengucap syahadat, tapi kepala sudah kepala babi, kepala monyet. Berapa banyak sekarang itu monyet joget-joget jer genjer itu huh? Iwa peye iwa peye jadi monyet itu jangan coba-coba habis joget masuk ke hutan Riau dimakan harimau itu orang jangan main-main eh hey, saya tidak bicara lucu-lucu kenyataan ini Kata Rasulullah hadis Bukhari, barang siapa sholat berjemaah, sholat berjemaah, sholat berjemaah, dan gerakannya mendului imamnya, imamnya masih Allah dia udah bar, di hari kiamat kepalanya berubah jadi kepala keledai. Siapa bilang nggak berubah? Sholat lagi. Cuman dulu imam, imamnya udah tua. Allah, dia udah bar. Kepala keledai. Siapa bilang nggak berubah kepala? Baru mendulu imam sholat aja kepala keledai apalagi minum topi miring, minum tua, berzina, mabuk, korupsi, memperkosa orang, berzina dan sebagainya. Pastilah kepalanya udah berubah. Barang siapa yang tidak adil kepada istrinya, istrinya dua tapi tidak adil, di hari kiamat kakinya panjang sebelah, pendek sebelah. Satu setinggi tiang listrik, satu semeter jalannya pengkor. Orang terus tahu, ki bojone loro radel ya. <laughs> Di sana ketahuan. Makanya kami orang Riau, kalau ada orang dimakan harimau, apa yang diucapkan orang kampung? Apalah dosanya ya. Sampai harimau pun memakannya. Itu biasanya meninggalkan sholat, berzina, atau durhaka kepada ibu bapaknya yang umum dimakan harimau di Riau tiga itu nggak sholat pasti selain itu kalau nggak durhaka zina dimakan harimau begitu juga buaya di Riau banyak buaya di Tanjung Balai Asahan dulu waktu saya kecil-kecil buaya itu seperti kayu aja banyaknya di sungai itu nelayan-nelayan tuh dayung sampan nggak ada yang dimakan buaya sebab nelayan dayung sampan setelah sholat subuh buayanya pun segan oh ini orang sholat Coba habis main gaplek dayung sampan. <laughs> Disamberlah sama buaya itu. Nah, binatang aja tahu. Waktu kecil, saya kawan-kawan saya jalan kaki main-main. Pulangnya ke sorean, saya bilang potong, potong jalan aja sini, deket nih. Oh nggak berani situ banyak anjing. Saya bilang, ah kan kita kan banyak. Nanti anjing datang kita ambil batu kita lempar saja, bawa batu semua, pegang batu satu-satu. Ada satu anak nggak berani, orang Batak, dia orang Kristen. Aku nggak berani, aku bah, takut aku. Ya kok takut kita ramai deh. Aku tadi malam baru makan anjing. Ini ilmu benar, saya tidak bohong. Lah kalau baru makan anjing kenapa rupanya? Kalau baru makan anjing, anjing yang hidup-hidup ini tahu dia kawannya baru dimakan tercium sama anjing itu rupanya wah ini baru makan kawan gue ini bibik gue yang dimakannya nih kena eh, kojar sama anjing anjing pun tahu bayangkan itu kata guru ngaji saya kalau anda habis sholat habis jikir dari masjid keluar lewat di depan anjing tidak akan ada anjing yang berani mengejar apalagi menggonggong atau mengejar itu kami tes itu waktu kecil-kecil kami ke masjid sholat betul-betul sungguh-sungguh pulangnya pakai sarung lewat depan anjing sana banyak anjing ayo lewat nggak ada satu anjing pun berani mengejar kami dari kecil udah dites guru kita tidak pembohong guru-guru ahlus sunnah wal jamaah bukan guru-guru pembohong terbukti nggak ada anjing yang ngejar kita karena kita baru pulang sholat nah, ini bapak-bapak yang mulia tentang wali sedangkan wali setan adalah wali yang melawan Allah dan Rasulnya. Di dalam satu ayat aja supaya bisa ada tanya jawab. Ya, wala takulu mimma lam yuzkarismullah alaih wa innahu lasfisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum adalah sesungguhnya setan-setan itu mengilhamkan, mewahyukan kepada manusia, kepada wali-walinya, wali-wali setan itu liyujadilukum untuk melawan kamu wa in ata'tumuhum kalau kamu taati wali-wali setan itu innakum la musyrikun kamu ikut sama mereka menjadi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan ajakan wali-wali setan yang melawan Allah itu ini ajalah sampai mati pegang ajalah agama ini mau miskin, mau kaya, mau pinter, mau bodoh, mau ganteng, mau jelek, mau putih, mau hitam, hmm? mau bisa bahasa Arab atau nggak bisa bahasa Arab, yang penting agama ini dipegang aja lah sampai mati. Karena nanti untuk menyelamatkan kita di kubur, itu yang ditanyanya iman. Man robbuka siapa Tuhan yang kau sembah? Ma imamuka kitab suci yang kau pegang apa waman Nabi nabiyuka nabimu yang kau ikuti sunnahnya siapa waman ikhwanuk dan siapa teman-temanmu di dunia itu aja ditanya nggak ada ditanya kau mati lapar kau mati kekenyangan kah dulu kau mati karena dibunuh orang kah nggak ditanya itu kau mati karena dijadikan pangkatmu presiden kah? Enggak ditanya. Yang ditanya itu siapa Tuhanmu, kitab suci apa peganganmu, nabimu siapa, dan yang terakhir sahabat-sahabatmu siapa. Itu penting karena masuk surga enggak sendirian. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa digiring Allah masuk surga serombongan, serombongan enggak sendirian, zumara serombongan. Kata Nabi rombongan rombonganku 70 ribu. Miftahul jannah biadi, kunci surga di tanganku. Rombongan Nabi 70 ribu. Kemudian 70 ribu, kemudian 70 ribu, kemudian 70 ribu. Kira-kira dapat enggak kita rombongan Nabi yang pertama itu? 70 ribu. Yang pertama, dapat enggak? Dapat nggak? Insya Allah. Sahabat Nabi aja 124 ribu. 70 ribu kita masuk di situ satu. La haula wala quwata illa billah. Ya itu aja saya pikir kita mau bertanya jawab. Semoga kita bisa pegang agama ini sampai mati dan kita gunakan diri kita untuk bela agama kita. Kalau kita taat sama Allah dan membela agama, maka kita disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك صحة وعافية وسلامة وبركة wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan mubarakan jamila <clears throat> Allahumma aftah lana fa inna khairul fatihin wahdina subulas salam min sunnatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin Ya Allah ya arhamar rahimin muliakan kehidupan kami dengan agamamu Jadikan kami orang yang taat kepadamu Jadikan kami pembela-pembela agamamu Pilihlah diri harta, darah dan nyawa kami untuk membela agamamu ya Allah. Dan juga anak cucu cicit kami sampai hari kiamat. Jadikanlah kami bisa membawa kebahagiaan dunia akhirat bagi seluruh bangsa Indonesia ya Allah. Bukan orang yang merusak negeri kami ini ya Allah.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 العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته